So semua turunan yang itu namanya sebagai Said. Tapi tidak semua yang bisa dihitung berhubungan. Berawal dari sejarah manusia, Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah menurut pendapat banyak ahli sejarah di daerah Makkah seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Khaldun di dalam tarikhnya. Kemudian setelah pada zaman Nabi Sis alaihi salam maka terjadilah urban pertama manusia menuju ke Irak Kemudian membentuklah komunitas di sana sehingga menurunkan salah satu anaknya Sumaria sehingga terbentuklah suku Sumaria di Irak. Dari suku Sumaria inilah berkembang biak manusia. Dan dikatakan oleh ahli sejarah peradaban manusia paling kuno adalah Sumaria. Dari suku Sumeria itulah lahir Nabi Nuh alaihissalam. Nuh ibnu Taruh, ibnu Nakhur, ibnu Sis alaihissalam. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang berdakwah dengan istiqomah Sampai Allah sampai Allah merekam, menirukan, menyampaikan kepada kita keistiqomahannya Nabi Nuh alaihissalam. Qala Rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara. Ya Allah, aku dakwai kaumku ini siang malam. InsyaAllah. Coba kalau antum sekarang ngaji siang malam, dakwah siang malam, door to door. Karena dikasih ceramah tidak bisa. Bahkan ditutupin telinganya. Bukan hanya telinganya yang ditutupi. Fastaghshaw thiyabahum apa? Bajunya diangkat diginikan. Menunjukkan penolakan yang sangat berat. Ya? Yeah? wa asarru Bandel, keras kepala, sombong. Itu makna neterleknya. Diajak oleh Nabi Nuh as فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا rabbakum, إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا Bukan hanya sekedar pengampunan, Allah memberikan janji yursilis sama alaikum midrara. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tetapi hadirin sekalian, akhirnya hidayah di tangan Allah. Allah menegaskan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sangat sedikit. Sedikit sekali. Dikatakan di dalam riwayat At-Tabari dan juga Imam Ibnu Kathir cuma empat. Disebutkan juga di dalam tafsir Ibnu Kathir dan juga di dalam Ma'alimut Tanzil paling banyak itu jumlahnya delapan puluh Dan berapa beliau tinggal? Falabitha fihim alfasanatin illa khumsina aman. Beliau tinggal bersama mereka berapa? Seribu kecuali lima puluh. Berapa Pak? Ya, seribu kecuali lima puluh. Itu umur dakwah. Siang malam. Ya, kalau antum ngaji baru 10 tahun, kita dakwah baru 30 tahun, itu kecil. Nabi Nuh 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman kecuali sedikit. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Nuh alaihissalam, "Rabbi la tadal La tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Akhirnya datanglah putusan Allah. Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'i aqli wa ghidhal ma' wa qudiyal amru wassawat alal judi. Setelah Allah putuskan banjir bandang akan menimpa mereka. Memerintahkan, wahai bumi, keluarkan airmu. Wahai langit, turunkan hujanmu. Akhirnya Allah putuskan. Sampai akhirnya sat dalam waktu beberapa bulan di daerah Al-Judi, yaitu daerah perbatasan antara Turki dengan daerah Irak. Tepatnya di daerah Al-Jazirah. Disitulah Nabi Nuh alaihissalam akhirnya mendarat. Bersama beberapa penumpang, umatnya kila yang delapan puluh tadi. Ya. Dan juga mengangkut beberapa hewan. Masya Allah. Ini menunjukkan banjirnya itu habis-habisan. Ya. Ini bengong ini kenapa? Tes. Tes. Tes, tes, tes. Tadi malam bagus. Atau dimatikan itu enggak? Enggak ada. Baik. Hadirin sekalian, kita lanjutkan ya this this this Nabi Nuh alaihissalam sampai disebut oleh Allah innahu kana abdan syakura sesungguhnya dia adalah hamba yang pandai bersyukur bukan hanya sabar. Sabar itu tingkatan lebih rendah daripada syukur. Orang diuji sabar itu lumrah. Tapi orang diuji seperti Nabi Nuh syukur itu hebat. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu titel innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah hamba yang bersyukur. Nah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Saya itu kalau mic-nya nggak benar itu nggak fokus jadinya Jadi, jadi bolak-balik Jadi materinya nggak karu-karuan Kalau konser bagus Iya Tes, tes atau yang ini mas, bukan? tes tes Jadi berat kayaknya. Enggak. Tes, tes. Kita lanjutkan. Nah, ini sekalian, setelah Nabi Nuh mendarat dan hewan-hewan pun dilepas, akhirnya Nabi Nuh alaihissalam meninggalkan tiga keturunan. Yang pertama namanya Yafid. Yang pertama namanya Sam ya, Sam. Sam ini di dalam bahasa Latinnya semit. Termasuk keturunan bahasa kita adalah bahasa Semit. Semit Sam ini tinggal di Irak. Ya. Akhirnya nanti memberikan nama daerahnya namanya Babilonia. Apa ada yang biasa, mik biasa aja ya, enggak usah keren-kerenan tapi enak ini. Tes, tes, tes. Hah? Oh. This, this. Yeah. Ya. aja, تفضل sambil menunggu uh, uh, settingan uh, audio uh, dimohon kepada pemilik mobil sedan BP1033ZE untuk memindahkan mobilnya karena menghalangi jalan. Sekali lagi yang punya mobil BP1033ZE silahkan untuk digeser dahulu. Terima kasih. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, akhirnya Sam melahirkan keturunan bangsa-bangsa Irak. Makanya daerah Irak itu daerah paling tertua. Ya. Kemudian anak yang kedua adalah Ham. Melakukan urban ke daerah Afrika. Dan dia melahirkan anak namanya Sudan. Sekarang diberi, dipakai nama salah satu negara di Afrika yaitu Sudan. Nah, anak cucunya Sudan akhirnya sebagian besar migran ke India. Makanya antum lihat tipikalnya orang India sama Afrika hampir sama. Dan bentuk-bentuknya juga hampir sama. Item-itemnya juga mirip-mirip. Cuman nggak terlalu keseng karena di sana agak dingin. Ya, kalau di Afrika keseng banget. Nah, pada saat migran Naik kapal ternyata ada yang tidak sampai ke India, malah dibawa angin sampai ke timur. Tinggallah di Papua Dama, Australia. Nah itu. Nah, ini sejarahnya ketemu kenapa orang Indonesia Timur kok nyengkleng banget. Ya. Anda melihat dari mulai barat Melayu, Melayu, Melayu, Melayu. Nuh, kok ada Afrika di sini? Gitu kan? Ternyata asal usulnya itu. Kemudian migran yang terakhir adalah ke daerah Yaman. Nanti di sana melahirkan dua nabi yaitu Nabi Hud sama Nabi Soleh. Ya. Nah hadirin sekalian, akhirnya di antara masyarakat atau suku Babil ini, Babilonia melahirkan seorang yang namanya Ibrahim. Yang akhirnya menjadi Nabi alaihissalam dan dialah nabi yang paling banyak menurunkan para rasul, para nabi. Bahkan di Al-Quran itu nabi 25 yang tidak turunannya Nabi Ibrahim cuma 6. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua anak. Yang pertama adalah Ismail. Dari Hajar, cerita sedikit Nabi Ibrahim pernah melakukan lawatan dakwah ke Mesir. Membawa istrinya Sarah. Pada saat itu, ketemulah atau masuklah ke daerah seorang raja masih turunan Faro'inah. Yani Faro'inah itu Fir'on itu Fir'on 1, 2, 3, 4. Nah, Fir'on yang paling sableng zaman Nabi Musa itu Fir'on 4. Ya. Beda Fir'aunnya Nabi Yusuf. Kalau Fir'aunnya Nabi Yusuf itu agak lumayan baik. Ya, agak lumayan ya. Tapi Fir'aunnya Nabi Musa itu Masya Allah. Ya. Memperbudak Bani Israel mengaku ana rabbukumul a'la. Nah, pada zaman Nabi Ibrahim ini sudah ada Fir'aun. Ya. Raja-raja di Mesir. Makanya daerah di dunia ini yang paling kuno setelah Irak adalah Mesir. Kemudian nanti peradaban India, lalu yang keempatnya Cina. Itu. Nah, orang Indonesia ini turunan mana? Ya nampaknya nanti kita bahas. Iya. Ya. Itu kira-kira di mana? Nah, pada saat ke sana ini raja punya watak dan tabiat sangat aneh. Dia itu mau memperkosa kalau perempuan itu statusnya istri orang. Kalau anak orang, saudara orang nggak dikerjai. Aneh kan? Paling kurang ajar orang aneh. Coba, kalau anak orang atau adik kakak nggak diperkosa. Tapi kalau istri diperkosa. Nah inilah yang memotivasi Nabi Ibrahim mengatakan, siapa ini perempuan? Saudara saya. Kenapa? Dia nggak mengatakan istri. Kalau istrinya diperkosa. Tapi ternyata, walaupun sudah ngaku saudara saya, tetap diperkosa, diambil. Karena saking cantiknya. Makanya manusia tercantik di dunia itu ada dua. Hawa sama Saro. Setelah itu rata-rata. tambah lagi yang tinggal di daerah sepoi-sepoi basah, itu rata-rata pesek-pesek. Itu ya. Eh, ini faktor angin, jadi kita itu jelek karena faktor cuaca. <laughs> Ya. <laughs> cuaca. Eh, betul Pak. Imam Ibnu Khaldun menjelaskan tentang pengaruh cuaca dan angin itu kenapa di Afrika itu membentuk orangnya itu gampang seneng, gampang marah. Kalau seneng gampang bertingkah, kalau nggak seneng juga gampang bertingkah, loncat-loncat. Karena cuaca panas itu banyak eh, mudah mem, uh, menimbulkan uh, semacam kelenjar uh, and, ini apa namanya adrenalinnya mudah kepicu ya Kemudian hadirin sekalian, daerah yang membuat membentuk orang itu ganteng, mancung, itu yang dingin sekali. Makanya orang-orang kutub itu ganteng-ganteng putih-putih. Nah, orang yang tengah panasnya juga kelihatan, dinginnya juga kelihatan. Seperti Syam, Saudi, dan yang lainnya, itu membentuk orangnya itu juga cakep-cakep tapi sedang. Makanya semakin ke utara, itu semakin cantik, semakin ganteng. Karena dingin sekali. Itu. Dan hidungnya membuat mancung. Nah, naasnya hidup di daerah kayak Indonesia itu membentuk ini susah untuk mancung. Ya, susah itu. Karena angin, Masya Allah. Itu ya. Anak yang ketiga, eh, nanti kita akan jelaskan eh, ini Ibrahim setelah menjelaskan anak. Nabi Nuh yang ketiga adalah Yafid melahirkan dua anak yaitu Yakut Makjud sama Yunan. Yang akhirnya pada zaman Nabi Musa tepatnya pada Raja Zulkarnain Perdana Menterinya adalah Nabi Khidir dibikinkan negara bawah tanah. Dan tidaklah tersisa di muka bumi kecuali beberapa gelintir. Itu pun akhirnya membuahkan bangsa Cina, Korea, Utara Selatan, termasuk Jepang. Makanya ciri-ciri yakjud Ma'jud ketika Rasulullah menyebutkan persis gak meleset. Korea, Jepang, Cina. Tembem, sipit, terus perutnya. Ah, itu. Karena memang itu turunannya. Nah Yunan, yaitu melahirkan bangsa Yunani. Nah, kembali lagi ke Ibrahim, akhirnya melahirkan Ishak. Ishak ini melahirkan dua anak, Yakub sama Aisu. Aisu ini nanti punya anak namanya Rum. Makanya bangsa Romawi itu lebih dekat kepada Yahudi daripada orang Arab karena memang masih apa itu namanya? Pada saat sudah mulai besar keduanya, ibunya alias istrinya Nabi Ishak menginginkan yang jadi nabi itu Aisu bukan Yakub. Dengan cara semakin sering didoakan oleh Nabi Ishak, maka akan cenderung akan peluang menjadi nabi tinggi. Sehingga yang sering disuruh untuk melayani apa namanya makannya Nabi Ishak Aisu bukan Yakub. Sementara Nabi Ishak ketika itu sudah buta. Nah, suatu ketika ternyata diam-diam Yakub ini memberikan makan, melayani akhirnya yang sering didoakan akhirnya Yakub. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Akhirnya terjadilah kles antara Aisyah dengan Yakub sampai pada tingkatan bunuh membunuh. Akhirnya ibundanya menyarankan Nabi Yakub untuk hijrah ke Haron. Haron itu daerah tepatnya pinggiran Turki, juga dekat dengan Irak dan masuk wilayah Al Jazirah yang tepatnya tadi tempat pendaratan Nabi eh, ini apa namanya perahunya Nabi Nuh alaihissalam yaitu Al Judi. Fastawat al Judi itu daerah ada di situ. Akhirnya di sana nikahlah mengabdi dulu atau uh, apa namanya bekerja di pamannya namanya Laban di daerah Haron yang akhirnya menikah anaknya pamannya. Di dalam agamanya Nabi Yakub alaihissalam orang itu boleh mengumpulkan adik kakak dalam satu pernikahan. Nah itu. Tapi nggak boleh saling nyalit. Tahu nggak nyalit? Ngerti nggak bahasa nyalit pak? Bukan disalib gini enggak. Jadi didahului. Harusnya kakak dulu baru adik. Kalau saling nyalip dului, maka pantangan enggak boleh. Ternyata syariat ini masih banyak dipertahankan di beberapa daerah Indonesia. Itu berarti dulu ngadopsi dari Yahudi. Ya. Jadi boleh menikah adik kakak, tapi enggak boleh saling mendahului. Sementara ketika itu yang diinginkan oleh Nabi Yakub alaihissalam adiknya yaitu namanya Rohil sementara kakaknya Laya. Kenapa dipilih adiknya? Karena ternyata adiknya lebih cantik jauh daripada kakaknya. Wajar ya. Orang nikah cari yang cantik itu ternyata Nabi pun termasuk. Seperti kita. Wajar. Sunnatullah. Kalau ada yang cari yang jelek, itu sudah nggak wajar. Walaupun kalau seandainya sudah diusahakan dapatnya itu ya sudah qadar Allah. Ya. Akhirnya kita sudah usaha cari ya dapatnya itu masya Allah. Cantik dan ganteng itu relatif. Makanya kadang-kadang ada lakinya ganteng, perempuannya jelek. Kok bisa ya? Lah bisa jodoh. Atau sebaliknya, Orang itu punya ajian apa? Jeleknya kayak begitu, istrinya cantik. Bukan masalah soal ajian. Ya, soal nasib, jodoh, moodnya ketemunya seperti itu. Nah, akhirnya dia menentukan saya pengen rahil. Dan yang kata Laban, di syariat kita wahai Yakub, adik tidak bulu mendahului kakak. Kalau kamu inginkan rahil, nikahi dulu sama Leah. Akhirnya diri sekalian dinikahlah Layya, kemudian tidak selang lama nikahi Rahil. Dari Layya mendapatkan anak kurang lebih tujuh. Ya, masya Allah, ini menunjukkan muka itu tidak jadi masalah yang penting nikahnya tujuh anak. Dan banyaknya anak itu merupakan satu tanda keberkahan. Makanya Rasulullah mengatakan tazawwajul wadudul walud nikailah wanita yang pinter punya anak dan mencintai antum. Ya, tazawwajul wadud mencintai al-walud pinter punya anak. Ya coba aja kalau antum punya anak 15, Masya Allah. Dibeliin kopiah 15. Sarung 15, subhanallah. Nah, akhirnya menikah dengan Rahil. Rahil punya anak dua yang tidak lain adalah Nabi. Siapa? Nabi Yusuf sama pun Yamin. Nah, dari sini kita ketahui rahasianya. Kenapa Nabi Yakub itu ganteng? Karena bibitnya memang cantik. Bukan soal dibacain surat Yusuf jadi ganteng. Ya. Biarpun dibacain surat Yusuf 41 kali kalau bibitnya kuntet ya kuntet. Ya maaf, terus terang aja. <laughs> itu ya. Loh, <laughs> bapaknya hitam, ibunya kuntet, anaknya kayak bule. Keliru berarti. Ya kan gitu. Kagak bener. Nah, akhirnya di sekalian, subhanallah, keberkahan. Jadi, tujuh sama dua berapa? Berapa? Sembilan. Sementara anaknya Nabi Yakub berapa semua? Hah? 15 apa 12? Loh, kok 9? Yang tiganya, budaknya roh ini ya dikasihkan kepada Nabi Yakub. Akhirnya lahirlah dua, budaknya Laya dikasihkan kepada Nabi Yakub. Lahirlah satu, sehingga jumlahnya semua dua belas Pada saat itu tinggal di mana, Pak? Tinggal di mana? Ya, darah antum ini kayaknya miskin. Tinggal di daerah Palestina. Kemudian mereka yasa karena Nabi Yakub lebih dekat. Jadi setelah uh, beliau di sana sudah besar memiliki anak, hijrah ke tempat daerahnya bapaknya, moyangnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkembanglah di sana. Ya nampaknya Nabi Nuh, Nabi eh, ini Yakub alaihissalam lebih dekat kepada Nabi Yusuf sama Bunyamin menurut pandangan anak-anak yang dari Laya. Nah, ini nih. Ini rahasianya kenapa terjadi iri? Karena yang ngiri ini yang akhirnya menyebloskan ke dalam sumur adalah anak-anak dari Laya tadi. Merasa iri. Sungguh, bapak kita ini tidak adil. Akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Lalu ditemukan oleh pedagang, yang pedagang itu orangnya tidak terlalu minat. Aneh, dagang nggak terlalu minat uang. Ya orang ini. Akhirnya saat dia menampatkan itu, ganteng bagus. Setelah itu ditawar berapa aja dikasihkan. Ternyata yang membeli adalah salah satu keluarga Raja Mesir. Karena perjalanan dagang itu dulu memang e, Palestina, Yordania, sampai Mesir. Ya. Itu. Ya. Itu perdagangan mereka. Nah, akhirnya besar sampai akhirnya remaja salah satu istri Fir'aun tertarik. Direkayasa, disuruh untuk membawa suatu ke dalam kamar, setelah masuk dikunci dengan mengatakan, Hai hey, dalak, ini semua saya siapkan untukmu. Ma'adallah. Ini semuanya. Na'udzubillah. Akhirnya walaqad hamma bihi wa hamma biha. Hampir-hampir Nabi Yusuf juga tertarik. Apalagi dia. Akhirnya dia ingat Allah, larilah. Diseret bajunya belakang. Sehingga ketika saat kejar mengejar kepapasan suaminya. Eh, lo ngapain? Ini beron, ini apa? <laughs> eh, tuan, ini kurang kurang ajar. Anak kecil digedein, semua dibiayain. Mau kurang ajar sama istri tuan. Wah wow, ini nggak bener ini. Terus ya terserah. Dibunuh, dimasukkan ke penjara. Itu hak tuan. Akhirnya anak kecil yang ada di keluarganya. Yang masih orok menyaksikan. Wahai tuan, kalau yang sobek di belakang. Berarti yang mau adalah istri tuan. Kalau sobeknya di depan, berarti yang ngejar adalah Yusuf. Ternyata kelihatan baju yang sobek adalah belakang. Tetapi nampak Fir'aun ini kecemburuannya tipis. Udah, sekarang kamu sono-sono, udah, udah. Yusuf lain kali jangan lakukan. Kecemburuannya rendah. Kenapa? Istrinya seambrek-ambrek. Ya, yeah? Ini enggak juga udah masih banyak, kan <laughs> gitu, ya. Katanya, Yusuf, sono ya, jangan diulangi lagi, kamu jangan gitu, ya. Akhirnya dikosip oleh istri-istri lain. Apaan perempuan murahan udah cantik begitu godain anak angkat sendiri. Oh, ini enggak tahu di enggak tahu ya. Akhirnya semua istri-istrinya diundang, dikasih apel, Kemudian sambil diiris-iris, Nabi Yusuf disuruh keluar melihat. Uh, ternyata benar. Mahada illa mahada mahada illa malakun karim. Ini tidaklah kecuali malaikat yang diturunkan oleh Allah dari langit. Diiris jarinya bukan apelnya. Ah, makanya tahu rasa loh itu itu yang menyebabkan saya hanyut tertarik sama Yusuf. Akhirnya mau nggak mau dijebloskan ke dalam penjara. Pada saat di penjara dapat dua teman. Kemudian karena mukjizatnya Nabi Musa Nabi eh, Yusuf adalah ngimpi. Nah, pada akhirnya <coughs> ngimpi tersebut satu benar satu salah. Yang benar, wahai Yusuf, saya itu ngimpi menuangkan homer ke gelas raja saya. Karena dulu ini pembantu raja, kemudian ada masalah, akhirnya masuk penjara. Kamu nanti akan keluar dan melayani raja lagi. Yang satunya pura-pura ngimpi, padahal nggak ngimpi. sup anak ngimpi, sup ya. Oh, babanya, orang sini ngomongnya ya. Itu, itu. Saya itu bawa makanan. Ada dagingnya. Ternyata disamber sama elang. Sebentar lagi kamu akan dipancung kepala kamu. Ah, yang bener sob. Ah, enggak, enggak, enggak, jadi. enggak <laughs> jadi. Enggak. Kudiel amr sudah diputuskan. Walhasil betul yang satunya keluar menjadi pembantu lagi, yang satunya dipancung karena kejahatan dan apa kriminalitasnya. Saat raja ngimpi aneh, ada sapi gemuk di tujuh dimakan sapi tujuh kurus. Aneh kan? Mana ada sapi makan sapi? Seperti jeruk makan jeruk. Yang lebih aneh lagi, tujuh sapi kurus makan sapi gemuk. Udah, kata sang raja, semua punggowo nyebar cari ahli nujum yang bisa mentakwil mimpi saya. Mentok ke seluruh penjuru nggak dapat termasuk tingkatan Prabu Jayabaya pun nggak kena. Ya. Prabu Jayabaya pun ibaratnya tumpul itu apa namanya. Akhirnya teman satu penjara yang tadi diramalkan akan keluar dan akan menjadi pembantu lagi Yusuf. Wah, Tuhan, saya punya teman dulu di penjara namanya Yusuf. Udah, bawa ke sini, coba setelah itu, wahai tuan nanti akan ada paceklik. Eh, nanti akan ada paceklik tujuh tahun menghabisi seluruh simpenan-simpenan. Tapi sebelumnya akan ada tahun-tahun penuh dengan hujan dan kesuburan. Perbanyaklah menanam dan sebagian dimakan dan kebanyakan disimpan. Betul ternyata hadirin sekalian. Apa yang telah diprediksi ditakwil oleh Nabi Yusuf terjadi. Pada saat itulah, masya Allah pak, uh, ini saudaranya itu tinggal di Palestina, nyari beras gandum sampai Mesir. Subhanallah. Coba bayangkan. Saya tanya kepada antum semuanya, jaraknya Palestina ke Mesir berapa? Aduh, bisanya apa Pak Antum Pak? Itu. Ya. Hadirin sekalian, kurang lebih 350 eh, meter ke tempatnya Nabi uh, Yusuf. Akhirnya di antara mereka, wahai tuan, kami beli beras, eh kami beli gandum untuk kebutuhan keluarga saya. Nabi Yusuf mengenali ini saudara-saudara saya. Tapi mereka lama lamat Kayaknya bukan deh dia udah mudar. Itu mati. Ya. Dia di dalam benaknya, ah nggak mungkin deh Yusuf hidup. Karena sudah saya masukkan sumur dan tidak akan mungkin dia bisa untuk naik. Kemungkinan besar mati. Ini kejahatan Yahudi pertama kali. Hasut sampai tidak ingat saudara. Sampai tidak ingat harga diri termasuk durhaka sama orang tuanya. Nah, akhirnya dari sekalian datang yang kedua Nabi Nuh, eh, Nabi Yusuf membuat rekayasa. Kantongnya saudara-saudara tersebut, salah satunya terutama milik Bunyamin, diisi, eh, apa namanya, eh, maaf, eh, diisi, itu mas, takran. Sementara takran itu buat dari emas. Wahai saudara-saudara, semuanya ngumpul, jangan pulang dulu. Raja kehilangan takaran yang terbuat dari emas. Ternyata setelah kita cek-cek, pencurinya salah satu di antara kalian. Subhanallah, nggak mungkin. Sekarang kita periksa. Kalau kalian mengingkarinya, siapa yang ketemu kita tahan. Padahal awalnya sudah dirayu-rayu pembelian yang kedua. Ini ketiga. Kamu tidak akan saya kasih gandum sebelum adik kamu kamu bawa ke sini. Ya? Waduh, berat tuan. Kalau saya harus bawa adik saya lagi, wong yang dulu aja saya sudah dikasih perjanjian akhir sudah tidak akan mungkin lagi semakin jelas ini adalah saudara-saudara saya. Dulu berarti menceritakan Nabi Yusuf alaihissalam. Udah, pokoknya nggak bisa. Kamu mau makan, bawa saudara kamu. Kalau nggak mau, ya sudah. Yang butuh siapa? Akhirnya dibawa. Saat datang, dikasihkanlah takaran tersebut ke dalam uh, apa namanya karungnya Bunyamin. Ternyata setelah dicek, ya Nabi Yusuf sebelumnya sudah mengatakan, siapa saja di antara kalian yang ada takarannya itulah pencurinya dan kami tahan. Dicek satu persatu. Ya kakak-kakaknya, saudaranya dari layar selamat. Alhamdulillah nggak ada, tinggal satu deg-degan. Kalau sampai ini kena, waduh apa kata bapak saya nanti? Ini perjanjian akhir. Pokoknya kalau kamu nanti mencelakakan Bunyamin lagi, Sampai seumur hidup, kamu nggak saya percaya. Udah. Akhirnya ternyata, waduh lemes, bener nih. Nih kan, pencuri. Ya, ini pencuri. Ya. Dulu juga, saudara-saudaranya juga tukang nyuri. Itu, itu dia tersinggung. Ya. Maksudnya di sini adalah di antara mereka dulu juga ada yang mencuri. Wajarlah sekarang adiknya mencuri, kakak-kakaknya dulu ada yang mencuri. Kok tahu ya orang ini kan? Ini. Nah, yang suka mencuri eh, merasa eh lo dulu mencuri ya. <laughs> Itu kan gitu. Nih. Eh, diketahui sama Tuhan itu. Akhirnya sudah kamu pulang bilang sama bapak kamu titik Saudara kamu Bunyamin nyolong, mencuri, dan ditahan raja. Pulang. Dengan membawa ini silakan. Pulang lemes. Setelah anak eh, Nabi Yusuf, saudaranya pulang, Bunyamin dirangkul. Ufala tabtais. Jangan kamu merasa takut. Saya Yusuf. Kamu Bunyamin kan? Akhirnya rangkulan, Masya Allah berapa puluh tahun tidak ketemu. Kemudian setelah sampai di rumah, dilaporin seperti itu. Sudah. Ternyata udah saya nggak bisa berbuat apa-apa. Udah kalian sudah tidak bisa dipercaya lagi. Tapi tetap kamu harus beli ke sana. Karena ini kebutuhan hidup. Nabi Yusuf, eh, Nabi Yakub memberikan jalan, kamu jangan masuk kecuali satu persatu pintu. Ya sendiri-sendiri. Maksudnya, kalau nanti ketangkep, tidak semuanya. Ini barangkali, ini tuan raja atau raja mau membuat satu makar yang lebih dahsyat lagi. Hilang semua repot. Udah. Udkhulu min abwa bin mutafarriqah. Masuklah dari pintu masing-masing sendiri-sendiri. Setelah itu hadirin sekalian, akhirnya saya kok bau badannya Yusuf. Subhanallah. Ini mukjizat. Masya Allah Pak. Orang tua itu sampai kapanpun sulit untuk melupakan anaknya. Sampai bau badannya aja ingat. Si Fulan dulu bau badannya ini. Si Fulan bau badannya ini. Itu ingat. Yusuf. Ya. Akhirnya dari salian setelah dia datang terakhir. Wahai saudara-saudaraku. Ini adalah Bunyamin, saya adalah Yusuf. Mereka sebetulnya sudah mau ngomong. Inna kala anta Yusuf. Kamu Yusuf ya. Segera didahului oleh Nabi Yusuf. Saya Yusuf, ini pun yamin Sudah, sekarang bawa baju saya ini. Pulang bersama gandumnya. Limpar ke muka orang tua saya Nabi Yakub. Ya tibihi basiro. Dia akan melihat karena dia buta karena menangisi Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Akhirnya datang Yuk, ini Yakub bersama ibunya, bersama sebelas eh, saudaranya. Eh, maaf, eh, berapa? Sepuluh. Ya, semuanya datang. Akhirnya inilah takwil Ya abati inni ro'aitu ahada asyara kaban Berarti saudaranya sebelah. Wasyamsa. Bapaknya Nabi Yakub Wal kamara ibunya. Li sajidin. Semuanya hormat pada saya. Dan Masya Allah ketika datang. Bapaknya, ibunya. Dan termasuk juga siapa? Saudaranya sebelas sujud. Dan hormat ketika saat itu dengan sujud. Itu suatu hal yang mas, yang dibolehkan. Ya, Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya. Akhirnya dia tinggal di situ. Nah hadirin sekalian, disinilah awal permulaan komunitas Bani Israel ngumpul. 12 membuat kabilah masing-masing. Dan memiliki anak turun. Dan mereka sulit untuk saling menikah. Jangankan sama orang lain. Kipti Mesir sama sesama saudara dua belas ini aja alot. Makanya mereka itu menjaga kemurnian nasabnya. Ya turunan Yahuda, yuluran ini semuanya ada di sana. Akhirnya pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ya terjadilah Fir'aun paling sableng. Fir'aun penindas dan jahat. Tapi sayang banget sama orang-orang Kipti Mesir. Ini uh, apa namanya uh, karakter Fir'aun. Oleh karena itu mereka benci kepada ini Bani Israel itu hanya sebagai uh, bentuk perbudakan, ya. Tapi dia mengaku Tuhan kepada siapapun termasuk kepada orang-orang Kipti Mesir. Nah diri sekalian, akhirnya dia mimpi. Saya ini mimpi. Bahwa Singgah sana saya ini dibakar anak kecil. Akhirnya ahli nuju memberikan masukan, wahai Tuan, kekuasaan kalian nanti akan dihancurkan oleh anak-anak. Sejak itulah, dia memerintahkan, yudabbihuna abana'akum wa yastahyuna nisa'akum, menyembelih anak-anak laki kalian dan menghidupkan anak-anak perempuan kalian. Nah, sampai akhirnya Fir'aun kehabisan orang-orang Bani Israel. Akhirnya mengeluarkan putusan, setahun disembelih, setahun enggak. Maka pada waktu tahun disembelih, lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ibunya ketakutan, Allah memberikan wahyu. Sekarang lempar anak itu. Ikutin. Ternyata di sungai Nil, akhirnya kotak itu mampir dengan sendirinya ke tempat pemandian istri-istri Fir'aun. Oh ternyata hadirin sekalian, ini juga ditiru oleh Sunan Giri. Jadi saat Sunan Giri ceritanya ini ya biar selingan sedikit. Jadi Arab ke Jawa dulu sebentar. Jadi ketika Sunan Giri kesilnya anaknya Maulana Ishak. Ketika saat itu dia sedang kunjung untuk berdakwah di daerah eh, eh, Jepara. Maka pada saat Raja eh, Blambangan menak sembuyu, daerahnya kena bagebluk. Alias Toon termasuk anaknya Dewi Sekar Dadu kena sakit. Dan sakitnya aneh. Diobatin semua ahli tabib nggak sembuh. Akhirnya dicari, dicarikanlah tukang tabib yang hebat ketemulah Maulana Ishak. Yang mencari adalah Patih Bajul Sengoro. Ya, Bajul Sengoro beberapa pasukannya merangsak hutan utara. Akhirnya nyampe lah Jepara, ditemukanlah resi yang sedang bertapa, yang tidak lain adalah Maulana Malik Ibrahim. Diceritakan maksudnya, akhirnya siapa yang bisa menyembuhkan putri raja, kalau laki jadikan istri, kalau perempuan akan dijadikan anak kesayangan anak angkatnya. Tapi saya mau mengobati bukan karena untuk itu. Akhirnya Bajul Sengoro berama pasukannya untuk disuruh pergi udah kamu pulang nanti saya nyusul. Hebatnya hadirin sekalian Maulana Malik Ibrahim sudah nyampe Belambangan dulu sementara Bajul Sengoro di dalam perjalanan. Selama seminggu tiba di Belambangan menemukan loh ini suasana kok rame banget ada apa? Oh, ini uh, Patih Minak Sembuyu sedang menikahkan putrinya dengan salah seorang Syekh Maulana Malik Ibrahim. Oh, masa? Wong saya aja baru nyampe, malah dia suruh saya duluan, nggak bener. Dia cek, apakah jangan-jangan orang lain yang menikah? Ternyata betul, yang ditemukan adalah yang dulu yang pernah ditemukan seminggu yang lalu, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Akhirnya terjadi crash, Maulana Malik Ibrahim akhirnya eh, Maulana Ishak terusir, balik lagi ke Pasai yaitu ke Aceh, akhirnya hamillah men, ini uh, siapa tadi Dewi Skardadu setelah lahir karena takut nanti akan merubah belambangan menjadi Islam maka dibuanglah ke lautan utara diisi di dalam kota akhirnya ditemukan oleh pelayaran kapal dagang seorang janda kaya raya daerah Jepara Pati ya namanya Ratu Pinate. Dalam versi uh, ini Ratu Ternate ya, orang Ternate. Ya memang orang aslinya dari timur sana. Anehnya kapal itu nabrak dikiranya karang ternyata kota setelah diambil isinya bayi yang cakep sekali. Nah, anehnya dan sekalian, itu kapal mau berlayar ke, ke arah Bali, ke arah timur, itu nggak bisa berjalan. Tapi dibawa balik ke Jepara, jalannya lancar. Akhirnya dibawa balik, diserahkanlah bayi ke Ratu Pinate yang mereka adalah dia adalah janda yang memang selama ini tidak punya anak, senangnya bukan main. Nah ini mirip sama ini. Makanya oh sejarah jauh itu kurang ajar ya. Karomahnya itu dibikin kayak nabi semua, apalagi ini suran kiri. Nanti adu kesaktian sama begawan Minto Semeru itu kan. Oh itu lebih hebat lagi. Coba bayangkan adu kesaktian eh, begawan Minto Semeru ngelempar udeng. Ternyata cepatnya ngalahin pesawat ulang alik. set itu ya. Makanya pada saat itu Sunan Kiri tidak mau kalah kesaktiannya. Dengan segera lepas jubah, dilempar. Ternyata jubahnya Sunan Giri nyalip mendahului udengnya apa? Begawan Minto Semeru. Turunnya pun duluan. Kalahlah Begawan Minto Semeru. Nah ini. Oke kita kembali lagi ke Nabi Ibrahim alaihissalam, ke Nabi Musa. Nah pada saat itu hadirin sekalian, Nabi Musa harus berhadapan dengan Fir'aun. Yang sejak kecil dirawat, Masya Allah Pak. Dari sini kita mendapatkan banyak faedah di mana Allah maha kudrah, maha yani inna Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa berkuasa untuk mendidik musuhnya di dalam rumah musuhnya. Ya, coba bayangkan Pak. Terus coba bayangkan seorang ibu yang awalnya sayang sama anaknya dilempar ke sungai Nil, ternyata akhirnya mencari tukang susu nemunya ibunya, sudah balik lagi ke ibunya, dikasih upah lagi. Coba bayangkan. Akhirnya dari sekalian, yang dikiranya itu musibah, yang dikiranya itu merupakan satu keburukan, ternyata di dalam kekuasaan Allah berbalik menjadi kebaikan. Siapa ngira seorang ibu yang nyusui anaknya sendiri akhirnya dikasih uang, dikasih bayan, dikasih gaji. Kemudian anaknya besar, di rumahnya musuh yang tidak tergambarkan, sementara kanan kirinya yang sono lahir disembelain semuanya. Walhasil setelah masa remaja, memang Nabi Musa itu sangat kuat pak. Nabi Musa itu giniin orang aja mati, ya. Wah apalagi jotos, wah itu bisa pecah kepala. Nah, itu kan ceritanya Bani Israel tengkar sama Kipti orang Mesir. Ya otomatis asobiah pasti ada. Nabi Musa yang notabene termasuk turunan Bani Israel ingin membela temannya. Akhirnya hanya sekedar diginiin itu orang Kipti, akhirnya nyungkur mati. Nyungsep. Ya. Sehingga Nabi Musa ketakutan. Apalagi orang yang dibela ini memang ternyata kurang ajar. Ya, tengkar lagi. Itu. Akhirnya Nabi Musa, ini orang kemarin udah dibela nggak tahu diri mau tengkar lagi. Lo yang gue jotos ya <laughs> gitu kan. Akhirnya apa? Musa, kamu akan membunuh saya seperti kemarin kamu bunuh orang ya. Nah kebongkarlah yang selama ini dicari. Siapa pembunuh orang Kipti ini? Ternyata Nabi Musa. Maka dirapatkan di kerajaan. Musa harus dilenyapkan. Ternyata inilah yang memusuhi kita, yang akan menjadi musuh raja kita. Pada saat itu, datanglah orang untuk memberitahu Nabi Musa, wahai Musa, pergi kamu. Wa inni lakaminan nasihin, saya kepadamu termasuk orang-orang yang tulus. Lalilah ke daerah Madian. Madian itu daerah mana? Ya, nggak tahu lagi. Mas, mas, ruwe apa sampai nih mas? itu. Tegal Pekalongan itu tok. Ya? Madian tempat dakwahnya Nabi Shu'aib alaihissalam yang tidak lain adalah Jordania sekarang. Makanya kalau kita lagi e, umroh Aqsa pasti lewat. Di sana nanti ada tempat kembalannya Nabi Nabi Shu'aib. Terus di sana juga ada e, apa namanya mata air Nabi Shu'aib yang mengalir itu sampai 60 kilo itu abadi sepanjang masa tidak kenal kemarau penghujan, ngalir terus. Masya Allah. Dan jernihnya, Masya Allah. Nah, kita ada program ke sana gratis. Pulangnya aja yang bayar. Ya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah sampai di sana, dia kepayahan. Duduklah di bawah pohon. Di dekat mata air, ada beberapa orang yang me, apa, meminumkan kambingnya, sapinya, untanya. Namun ditemukan dari kejauhan ada dua perempuan yang muda duduk saja. Kemudian ditanya, kenapa kamu? Kan ini sudah malam. Wahai Tuhan, saya tidak akan meminumkan kambing-kambing saya sebelum semuanya pergi. Karena dia tidak mau ikhtilat sama khalwa. Subhanallah seorang yang tinggal di daerah pedalaman, petani masih bisa menjaga jati dirinya dan menjaga kehormatannya serta menutup auratnya. Akhirnya ini kenapa mata airnya susah seperti ini? Diamati, diamati, wah ini kayaknya mata airnya ketutup sama batu tapi besar. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam punya ide, ini batunya harus saya angkat. Coba Pak bayangkan, Batu itu kalau diangkat orang e, lima nggak kena, diangkat sendiri Nabi Musa. Walhasil subhanallah mata airnya muncar. Sehingga disitulah. Nah ini yang disebut ain. Ya, ain mata airnya Nabi Shu'aib yang sampai sekarang masih mengalir. Ya. Nah, hadirin sekalian, akhirnya meminumkan kambingnya, segera pulang cerita sama bapaknya. Wah, kalau begitu itu orang Ya, panggil lagi. Coba undang ke sini. Bilangin diundang oleh bapak untuk makan. Ketemulah seorang soleh dan tidak lain adalah Nabi Shu'aib yang akhirnya menceritakan kekundahannya. Kemudian dijamin, udah kamu tinggal di sini. Insya Allah aman. Kabilah kanan kiri kita ini kuat insya Allah. Nggak mungkin Fir'aun menyerang ke sini. Disitulah dia ditawari Nabi Musa, kamu mau nggak nikah sama anak saya? Pilih salah satunya. Kila yang dipilih adalah ketika saat nganter. Kelihatan auratnya, itulah yang dipilih. Kemudian hadirin sekalian, pada saat itu maharnya buruh delapan tahun. Kemudian tambah dua tahun sepuluh, itu sunnah dari kamu wahai Musa. Akhirnya setelah tamat, setelah selesai, pamit dan mendapatkan risalah dari Allah. Diajaklah istrinya. Namanya Rifqah. Kemudian pada saat di perjalanan ingin mendakwai Nabi ini Fir'aun, ada apa namanya api. Dikiranya dekat kalau malam itu kan, masya Allah pak, api kayak dekat. Ya, katanya istrinya eh, mengatakan ke istrinya kamu tinggal di sini ya, saya tak ambil api nanti kita buat untuk uh, uh, menerangi perjalanan. Ternyata nggak nyampe nyampe. Ini api jauh banget. Akhirnya sampai Turi Saina akhirnya mendapatkan wahyu di satu wadi al-muqaddas tua yaitu tua Turisaina disitulah diberikan wahyu idhab uh, eh, ila fir'auna innahu tagha faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha sampai seterusnya akhirnya datang ke sana diketawakan habis oleh Firaun ya kemudian adu kesaktian mereka orang-orang tukang sihir dikumpulkan dengan membawa berbagai macam keahlian sihirnya. Yang tambang, yang ini semuanya menjadi ular, menjadi kala jengking. Akhirnya Allah memerintahkan tungkat dilempar, memakan semua yang ada. Bahkan tangannya ketika dilepas begini lebih cerah daripada matahari. Sehingga pada saat itulah tukang sihir semuanya sujud masuk Islam dan mengikut aman tu bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman dengan Tuhannya. Tuhan alam semesta, yaitu Tuhannya Musa sama Harun. Ini tidak akan mungkin sihir. Pelaku sihir paling tahu tentang sihir. Ini adalah suatu kekuasaan yang di luar nalar manusia, di luar ilmu sihir, dan diketahui oleh orang sihir. Tidak lain adalah mukjizat. Akhirnya dia masuk Islam. Ancaman apapun, eh, kamu masuk Islam sebelum saya izinin. Awas, kamu akan saya hukum, saya pancung, saya potong tangan kamu sebelah-sebelahan. Nah, nggak ada masalah. Fakdima anta qadin. Silahkan. Saya akan tetap beriman dengan Nabi Musa. Akhirnya dari sekalian lari. Dibawa lari malam. Kira-kira setelah pertengahan malam. Buktinya sampai Laut Merah itu in eh, musyrikin pada saat matahari menjelang terbit. Ya? Waqala li Musa inna lamudrakun. Orang-orang Bani Israel mengatakan, wahai Musa, sungguh kita sudah kesusul, kekepung, belakang kanan kiri, yang ada cuma lautan. Tenang, tenang, insya Allah Allah akan menolong kita. Allah subhanahu wa, Allah ta'ala perintahkan Nabi Musa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu. Maka fakana kullu firqin qataudin adim membelah masing-masing belahan itu seperti gunung menjulang tinggi. Berarti di sini dalamnya lautan itu kurang lebih 800 meter sampai 1 kilo. Coba bayangkan hadirin sekalian, eh, air itu membelah. Ya persis seperti dua gunung yang terbelah. Dan memang airnya tenang, menyangka itu adalah gunung. Nah, prosesnya Fir'aun itu juga sudah takut. Ini tadi air, kok nggak ada? Wah, jadi nggak ya nyerang? Di dalam ini disebutkan pada saat itu Jibril Mikael diturunkan oleh Allah. Yang Jibril menggiring di depan dengan membawa karena kuda yang dinaiki oleh tentara Fir'aun itu kurang lebih disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi itu 200 ribu, semuanya pakai kuda terbaik, laki jantan semua, dan titiknya di muka. Ini apa namanya putih? Coba antum lihat. Titiknya putih, hitam, kemudian semua kakinya adalah putih. Itu kuda paling ganteng. Masya Allah itu kalau sekarang bisa harganya 5M. Dan gede-gede. Akhirnya, Allah pancing, Jibril naikin kuda betina yang paling disenengin kuda jantan. Wah, akhirnya apa? Mau gak mau kuda semua ngejar itu betina. Fir'aun terpaksa masuk. Nah, di belakang Mikail membawa kuda yang paling ditakutin kuda-kuda tersebut. Akhirnya yang depan ngejar betina, yang belakang ketakutan digiring. Masuklah kemudian ditenggelamkan oleh Allah, dibalikkan. Akhirnya ada saat itu amantu billadzi la ilaha illalladzi amanat bihi bani Israel. Saya beriman kepada zat yang tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Tapi lihat lafadznya ini Fir'aun juga masih songong. Padahal udah megap-megap. Dia bilang apa? Saya beriman kepada Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani Bani Israel. Gak mau bilang Allah. kensi Karena dia sudah lama ngaku ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Walaupun dinyatakan oleh Ibnu Arabi Al-Hallaj termasuk Hamzah Al-Fansuri dan Siti Jenar. Tauhidnya Fir'aun paling hebat. Karena dia mengatakan, Ana Rabbukumul Ala, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Sementara wahdatul wujud manunggaling kawulo Gusti. Intinya adalah saya Tuhan, Tuhan itu saya. Nah, itu Fir'aun berarti yang paling hebat tauhidnya. Nah, selesailah. Tamatlah riwayat kesongongan dan kesombongan Fir'aun. Wajahadu biha wa istaiqanatha anfusuhum dulman wa ulwa. Mereka ingkar tidak mau mengakui adanya Tuhan. Walaupun di dalam hati kecilnya mengakui karena hanya unsur sombong dan membangkang. Akhirnya, pada saat itu, Nabi Musa memerintahkan orang-orang Bani Israel untuk bersyukur. Tepatnya pada tanggal 10 Ashura. Allah tenggelamkan Fir'aun dan Allah selamatkan Bani Israel bersama Musa. Makanya sebagai bentuk syukur, mereka puasa Ashura. Makanya ketika saat di Madinah, Rasulullah menemui itu, Rasul juga akhirnya apa memerintahkan untuk puasa. Nah, hadirin sekalian, Ternyata, maaf, nikmat Allah yang diberikan Bani Israel yang begitu hebat. Pertama, Pak, lihat. Fase yang dilalui Bani Israel pertama, penindasan, penyelamatan, pembangkangan. Jadi mereka Penindasan ditindas oleh Fir'aun. Dan hadirin sekalian nanti juga uh, akan ada penindasan yang berikutnya yaitu dia bantai habis oleh Bukhet Nasor. Ya, Bukhet Nasor yang sampai tidak ada satupun sisa manusia, sisa gedung sampai Taurat pun dibakar, Pak. Makanya ketika Uzer yang akhirnya dinubatkan oleh orang Bani Israel Yahudi menjadi eh, anak Allah. Karena apa? Dia melihat, masa Allah, kehancuran begini, apa mungkin negeri ini akan hidup kembali? Ternyata dimatikan oleh Allah 100 tahun. Bangkit-bangkit itu, negeri Palestina sudah makmur. Dan subhanallah Pak, Allah memberikan keajaiban. Dianya hancur 100 tahun, untaknya hancur, tapi makanannya masih utuh. Hmm, kan? Dan Allah ketika menghidupkannya disebutkan di dalam tafsir para ulama di antaranya juga Imam eh, Asyuti di dalam Durul Mansur, Allah hidupkan kepalanya dulu. Jadi melihat badannya remek gitu. Nengok, tapi kepalanya tok. Lihat untanya hidup. Tapi apa namanya? Duh, ini untanya tanah. Tapi makanan saya masih utuh. Coba lihat. Yang seharusnya paling duluan hancur apa Pak? Makanan. Itulah Allah mampu membangkitkan. Nah, kita kembali kepada uh, apa namanya kejahatan uh, Bani Israel. Setelah fase penindasan, kemudian diselamatkan oleh Nabi Musa, kemudian dikirimkan banyak nabi. Tapi lihat apa yang dia lakukan. Dia mengatakan di dalam surat Al-Baqarah kepada Nabi Musa alaihissalam, eh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan hadis nanti semua tempat-tempat orang mukmin itu di neraka itu diganti oleh Yahudi. Ya, tenang aja Muhammad, biarpun kita itu masuk neraka, lantamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, kita tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari. Habis itu umatmu yang ganti. Gitu. Dengan demikian hadirin sekalian, perbuatan ini suatu perbuatan yang sangat tidak masuk akal, ya. Dia mengatakan bahwa nanti yang mengganti adalah kamu. Dengan dengan demikian, Pak, kejahatan mereka diancam oleh Allah. Dan ini jaminan. Antum jangan sampai uh, apa namanya khawatir. Allah mengatakan wa id wa id ta'adzana rabbuk ketika Allah memberikan maklumat la yab'asanna alaihim Allah akan utus kepada mereka ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat man yasumuhum orang-orang yang menyiksa membantai Bani Israel su'al adab dan Masya Allah Pak di dalam perjalanan sejarah mereka itu tenggelam muncul, tenggelam muncul, tapi kehinaannya lebih banyak. Bagaimana mereka dihinakan oleh Hitler? Sebelumnya dihinakan oleh Fir'aun dan juga dihinakan oleh Bukhet Nasr. Dan nanti juga akan dihinakan. Bahkan akhirnya kata Rasulullah SAW, La taqumu sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian memerangi orang-orang Yahudi Fayaktuluhumul muslimun, semua membunuhinya. Hatta yakula syajar wal hajar, sampai bebatuan dan pepohonan mengatakan, Ya Muslim, Ya Abdullah, wahai Muslim, wahai Abdullah, hada Yahudiyun warai faktulhu. Ini adalah Yahudi di belakang saya, bunuhlah. Illal gharqat, kecuali pohon gharqat. Fa innahu min syajaril Yahud, karena itu termasuk pohon Yahudi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Coba bayangkan Pak. Mereka itu diajak perang. Hanya sekedar masuk tok. Ya. ورفعنا فوقكم الطار بميثاق وقلنا دخل وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا semuanya tidak diindahkan perang mbak tidak perlu perang hanya nonton yang penting masuk disuruh masuk gerbang. faqulu hittah, ucapkan astaghfirullah Malah dirubah, faqulu hinto Apa itu hinto Gandum-gandum. Sambil, Masya Allah, disuruh sujud dan sambil sujud. Enggak, Pak. Memasukin kota di pintu gerbang sambil nunggingin pantatnya. Gandum, gandum, gitu. Kan menghina banget sama Nabi Musa alaihissalam. Ya, Disuruh perang nggak mau. Akhirnya apa? Dibingungkan oleh Allah selama 40 tahun. Ya, ya, 40 tahun. Mau kemana nggak bisa. Ini timur, utara, barat, selatan. Dan subhanallah sekalian juga Nabi Musa di situ bingungnya. Kenapa mengatakan? Kenapa dia di, diberikan sanksi oleh Allah? Karena dia mengatakan kepada Nabi Musa, "Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." eh Musa gini aja deh, lo berangkat sama Tuhan kamu perang. Kami di sini aja. Subhanallah, coba bayangkan Pak. Padahal nanti yang perang bukan dia. Hanya nemeni masuk gerbang mengucapkan astagfirullah. Bukan mengucapkan astagfirullah. Malah hintoh. Disuruh sambil sujud. Malah nungging pantatnya. Ini kejahatan. Ini penyimpangan yang mereka lakukan. Subhanallah dan salian, akhirnya Allah juga kasih kenikmatan loh. Pada saat bingung 40 hari dikasih makan oleh Allah alman. Alman itu semacam uh, apa namanya madu ya, kayak madu. Turunnya itu setiap subuh seperti embun, nempel di pohon-pohon, di dahan-dahan, tinggal dikeroin. Rasanya manis. Nah, asalwa adalah burung tapi subhanallah, burung itu hebatnya nggak ada sayapnya. Sehingga gampang dipegang. Makan. Tapi coba, apa yang dia minta? Minta bawang putih, bawang merah, labu siem. Coba, ajib. Inilah. Jadi mereka itu tidak akan pernah puas ngerjai para rasul, para nabi, bahkan Nabi Musa dimintai arinallaha jahrah. Wahai Musa, kalau kamu mengatakan Tuhan itu ada, Allah dan yang lainnya. Coba tunjukkan Tuhan kamu terang-terangan. Tuhan Allah Pak. Saat sebagian 70 orang diajak oleh Nabi Musa untuk ketemu Allah, diajak bicara oleh Allah di gunung Turai Sina yang akhirnya belum sampai melihat baru cahaya meledaklah akhirnya semua pingsan yang ada di kampungnya nyembah pedet. Coba bayangkan. Kan kurang ajar banget. Nyembah pedet. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kasih argumen yang sangat mematikan mereka. Setelah itu ada peristiwa Pak pembunuhan. Ceritanya ada seorang uh, paman yang hanya punya ponakan, ahli waris satu-satunya. Pewaris tunggal. Ya. Ini supaya nah, di sini saudara-saudara pamannya itu juga mendapatkan warisan, maksudnya anak tunggal. Untuk supaya cepat dapat warisan si pamannya ini dibunuh Supaya mendapatkan tambahan, mayit ini dibuang di depan rumah ponakannya itu. Supaya terjadi tuduhan yang membunuh adalah ponakannya. Akhirnya apa? Dia mendapatkan ganti rugi. Nih, culasnya mereka Pak. Sudah ingin dapat warisan, cepat dibunuh, nanti mendapatkan ganti rugi dari pembunuhan. Dengan cara apa? Si mayit itu dilempar di depan rumah ponakannya tersebut. Akhirnya, sulit untuk dicari bukti maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk nyembelih sapi. Ini sebetulnya argumentasi. Wahai Bani Israel, kalau sekarang induknya disembelih, tidak bisa membela apa-apa itu anaknya, bagaimana anaknya si pedet kamu sembah? Udah sekarang ini sembelih coba. Setelah itu pun nawar. Wahai Musa, sapi apa? Warnanya apa? Terus sapinya kriterianya jantan apa betina. Akhirnya hampir nggak menemukan. Karena Allah memberikan satu perintah, carilah warnanya tasur nadirin menyenangkan orang yang memandang. Tidak pernah dipekerjakan, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Coba sapi mana di situ? Akhirnya nyari di mana-mana ketemu. Eh, eh, hampir-hampir dia tidak menyembelihnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Setelah disembelih, diambil pahanya, dikebukin orang yang mati itu hidup yang mengatakan yang membunuh saya adalah ini ini ini orangnya, habis itu mati lagi. Itu. Ini mujizat. Eh ternyata juga di Jawa ada Mbah Soleh, mati sembilan kali. Mati hidup, mati hidup sembilan kali. Ya. Coba, ternyata orang Jawa lebih hebat <laughs> daripada Bani Israel. Ya. Mati hidup sembilan kali. Ceritanya Mbah Soleh itu adalah tukang sapu masjid Ampel. Karena saking hebatnya nyapunya clean bagus ngalai vakum cleaner. Sehingga pada saat meninggal dunia, Mbah Ampel itu ngen coba masjid ini. Kalau seandainya Mbah Soleh masih hidup, nggak rungsep kayak sekarang begini. Akhirnya tiba-tiba Mbah Soleh hidup lagi dari Pak Imam Imaman. Jadi dari mihrab itu untuk untuk unduk, unduk, nyapu kan gitu. Setelah lama kurang lebih beberapa minggu mati lagi dikubur lagi. Mbah Ampel ngeluh lagi coba bayangkan masjid ini kalau masih hidup Mbah Soleh nggak rungsep hidup lagi. Jadi hidup mati hidup mati sembilan kali sampai lebih anehnya pak menggelikannya di Ampel itu ada kuburan sembilan. Tapi anehnya juga pernah dibuktikan oleh ahli arkeologi yang ditangani oleh Oki ketika itu. Dibongkar yang ada isinya cuma satu. Delapannya kosong. Itu. Mendingan ada ikan pari lumayan. Yang mereka juga mengklaim, ya, mengklaim bahwa kuburan Siti Jenar itu di bawah masjid, ah, apa namanya, Demak. Pernah sekaligus juga itu Oki bersama beberapa ahli arkeologi mencoba untuk menggali. Nggak ono opo Nggak ada apa-apanya. Jadi cerita horor semua. Oleh karena itu, ini juga horor. Masa ada orang dan anehnya kalau ziarah pun mereka membaca ila ashabil qabritis'ah ah kepada pemilik kuburan sembilan Mbah Soleh Al-Fatihah. Itu. Nah, itu betul. Anak nggak ngarang. Hmm. Nanti insya Allah lebih detailnya eh, kita akan bedah buku fakta baru tentang Wali Songo di sini insya Allah. Oke. Nah, kejahatan dia mengatakan babi banak demi sakom suka ngelanghar perjanjian dan juga dengan seenaknya mengatakan kalau ya Musa ja'alana ilahan kama lahum alia wahai Musa bikinlah Tuhan untuk kami seperti mereka itu juga punya Tuhan kan enak banget ngomongnya bikin Tuhan itu memang pelembungan apa Tuhan itu dibikin gitu kan? Gitu, subhanallah. Wa bi kufrihim bi ayatillah ingkar terhadap ayat Allah. Berapa banyak tanda kekuasaan sembilan Nabi Musa alaihissalam semuanya tidak diindahkan. Wa qatlihimul anbiya bi ghairi haq di antara kejahatan mereka ekstremisme mereka adalah suka membunuh para nabi. Bahkan tidaklah ada para nabi yang diutus, melainkan ditajikan target untuk dibunuh. Dan yang sudah berhasil, Nabi Yahya dibunuh oleh Yahudi. Nabi Zakaria juga dibunuh, bahkan Nabi Isa sudah ditargetkan. Namun, wama qataluhu, wama salabuhu, mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, walakin syubbihalahum, akan tetapi dikaburkan, sehingga yang ditangkap adalah yang lainnya. Nabi Muhammad kan sudah juga, namun paha kambing yang sudah mau dimakan Rasul, ngomong, Muhammad, ya Rasulullah, jangan dimakan, saya ada racunnya. Ada mukjizat. Wah, tapi lebih hebat lagi Sunan Kalijogo. Wah, Masya Allah hadir sekalian. Wah, ya Sunan Giri itu bisa menyulap geragal pasir menjadi barang-barang perabot rumah tangga dan dagang ketika perdagangan dari suatu daerah ya mancanegara yang hebat lagi ketika menentukan kiblat Masjid Demak itu menara Ka, menara Masjidil Haram diolor Sunan Kalijogo sampai Demak. Digatuk no, oh cocok ya. Coba bayangkan Pak. Subhanallah, Masjidil Haram diseret. Itu subhanallah. Yang lebih hebat lagi menurut versi Suluk Linglung, Sunan Kalijogo itu haji pakai renang, Pak. Coba bayangkan mas, mas. Haji renang coba bayangkan. Itu Nabi Muhammad aja naik ontak kan. Tujuh hari normal dari Medina. Ini renang. Subhanallah. Wajib itu. Yang lebih hebat lagi Sunan Kudus hadirin sekalian. Beli menara Kudus itu dari Mekah. Ditenteng pakai kacu. Dikecilin sud. Ditenteng pakai kacu. Nyampe Kudus diodot nesut. Gitu. Dan nanti sekalian, ini seringan biar antum nggak tidur. Kejahatan mereka ketika diberikan wahyu, diberikan kebenaran. Apa kata mereka, Pak? Wa qaulihim kulubuna gulf. Mereka mengatakan hati kita ini ada gemboknya. Hati kita tertutup. Coba bayangkan, Pak. <coughs> Harusnya orang itu kan berusaha. Kalau memang tertutup dibuka. Ini enggak. Malah berusaha untuk ditutup. Sehingga bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim Allah akhirnya memberikan suatu stempel kekafiran atas mereka falamma zagu karena mereka memilih menyimpang azaghallahu qulubahum Allah juga menyimpangkan itu hati mereka dan hanya karena apa Pak hasud Ma, sekarang coba watak mereka itu watak culas dia minta-minta sendiri sama Allah ya Allah kepada nabinya juga Mbok ya kita ini dikirimi raja sehingga bisa mengalahkan musuh yang jahat tersebut. Setelah Allah kirimkan Tolut, dihina. Mana mungkin dia bisa menjadi raja? Duit aja nggak punya. Padahal modal kepemimpinan wazadahu basratan fil ilmi wal jism. Yang penting punya tenaga, punya badan yang tegap, dan yang keduanya punya ilmu strategi yang cukup. Udah, harta nomor sekian. Tapi nggak mau diterima tapi akhirnya juga perang. Nabi eh, Tolut juga memberikan suatu syarat. Kita akan memerangi suatu Tolut, ini Jalut. Suatu uh, eh, raja yang bengis, keker, kokoh, besar. Sekarang yang ikut saya tidak boleh minum ketika lewat sungai kecuali sedikit. Dari ribuan pak yang lolos beberapa aja ribu. Akhirnya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah akhirnya menang. Siapa yang memenangkan? Subhanallah. Ketika itu ada anak yang masih muda, kira-kira umur 14-an, yaitu Daud alaihissalam. Dia punya ilmu lempar apa namanya e, batu itu tepat mematikan. Mungkin yang diantem itu sarapnya kali pak. Dia itu punya ilmu kalau ngelempar batu itu nggak pernah meleset dan pas pada sasarannya. Dan memang tubuh ini kan ada kelemahan. Tuk, begitu aja goleng dia. Akhirnya Allah menangkan. Dari sini hikmah pak. Akhirnya yang memenangkan adalah sahibur risalah. Yang Allah memberikan kemenangan Nabi bukan Raja. Oleh karena itu, kekuasaan mana saja yang ditumpang dengan risalah akan kuat, awet. Seperti pada zaman Tolut, kemudian akhirnya kerajaannya diberikan kepada Allah kepada Dawud Makanya Daud itu memimpin, pemimpin itu sangat mudah sekali. Ya, seperti Nabi Yahya itu diutus oleh Allah menjadi nabi umur 13 tahun. Kemudian setelah itu melahirkan anak namanya Sulaiman yang akhirnya masya Allah menjadi raja yang hebat pasukannya manusia dan jin yang sampai dia berdoa ya Allah janganlah kau berikan kekuasaan melebihi kekuasaan saya setelah saya namun hadirin sekalian, diplesetin lagi orang Jawa. Katanya Nabi Sulaiman itu dari Jogja. <clears throat> Daerah tepatnya adalah lahirnya Sleman. ya, Sleman itu adalah lahir tempat kelahirannya Nabi Nabi Sulaiman. Nah, kemudian pada saat ingin memindah setupa dari Ratu Boko, Balkis itu Boko. Tempatnya tepatnya Ratu Boko itu di daerah Wonosobo. Dikatakan wono karena hutan, sobo itu disabak orang, didatangin orang karena di sana ada tempat untuk menyembah matahari. Itu ceritanya. Ini cok kali coknya. Kemudian akhirnya setupahnya itu dipindah Nabi Sulaiman kemana? Ke Borobudur. Jadi Borobudur itu ciptaan bikinan Nabi Sulaiman. Gak mungkin ini dibikin oleh manusia sehalus ini patung-patungnya. Ini yang bikin adalah cincin yang ditugaskan oleh Nabi Sulaiman tukang bikin patung. Memang memang ada di dalam surat An-Naml. Ya, antum baca di situ ya. Tapi gak benar hadirin sekalian. Nabi Sulaiman dari Sleman itu. Lah kalau kita usut bapaknya Nabi Sulaiman siapa? Nabi Dawud di mana yo? Lemosok bapaknya di Palestina, anaknya nyampe Sleman. Ini ada aja. Nah, masih banyak lagi kejahatan. Dia mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, bahkan lebih sadis lagi. Wa akhdihimur riba wa Yang lebih konyol lagi ada di sekalian. Riba itu haram hanya antar kita. Kalau selain kita halal. Makanya mereka sampai hari ini meyakinin itu. Kalau sama mereka itu dagangan normal, Pak. Bahkan di bank-bank eh, eh, sekarang di Palestina milik Yahudi itu sangat minim sekali. Bahkan orang Yahudi sendiri tidak diminta bunga. Kecuali hanya biaya administrasi. Subhanallah. Tapi sama kita. Tapi kita juga aneh banget. Dikasih bunga. Ya, satu bulannya dua setengah katanya bunga lunak. Pinjaman lunak. Lunak apa? Emang tulang aja. Eh, tulang lunak itu ayam. Nggak ada. Pak, di luar negeri bunga 2,5 persen itu normal. Antum lihat cek semua bank-bank di Eropa dua setengah itu karena di sininya memang yang nggak normal di sini ya Yahudi plus itu kadang-kadang 7 persen ya di luar negeri itu hadirin sekalian rata-rata dua setengah persen tidak ada bunga sampai 7 persen kecuali di Indonesia dan anehnya itu ada pembenaran-pembenaran dari ulama. Padahal itu adalah target ekonomi penjajahan Yahudi. Dan hadirin sekalian, akhirnya uh, itulah radikalisme, ekstremisme, kejahatan, dan sejarah hitam Yahudi sepanjang masa. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah mengatakan, Wa idh ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب Allah pasti mengizinkan akan mengirimkan siapa saja sampai hari kiamat mengazab mereka dengan adab yang pedih dan perlakuan mereka kesadisan mereka kejahatan mereka di Palestina cepat atau lambat firman Allah ini akan terbukti. Cuma mas, siapa yang bisa mengalahkan Yahudi? Dipanggil oleh oleh oleh tadi batu siapa? Ya Muslim, ya Abdullah. Wahai Muslim, wahai Abdullah. Kalau sekarang kita menjadi hambal butun, Abdul butun, Abdul Qamisah, Abdul Khamila, Abdul Dinar wa Dirham, tidak akan bisa mengalahkan Yahudi. Coba aja Pak, ada anekdot Orang Arab itu nggak usah ngirim senjata. Ngirim kencing sebatok-sebatok aja urun. Disiramin ke Yahudi. Tenggelam kok. Iya tuh. sekarang orang Arab suruh ngirim, eh, nge urun kencing aja. Sebatok-sebatok. <laughs> Gitu. Ya, terus dituangin tenggelam itu. Berapa? Kecil, saibrit. Tuh. Tapi itulah. ya Mereka melakukan berbagai macam perbuatan yang nista. Jadi intinya Pak kalau kita membaca Al-Quran, mereka yang ada adalah dunia materi. Karena itu kepentingan dunia menghalalkan segala cara. Bahkan tega sama saudaranya, harus membunuh, harus ini. Bahkan saking serakah pelitnya, dia itu punya palu, pinjem milik tetangga. Ada cerita, ya, ini kisah anak Yahudi disuruh pinjem palu ke tetangganya. Ternyata tetangganya juga sama wataknya, ya Yahudi juga pelit. Nggak dipinjem. Akhirnya balik. Mah, saya nggak dipinjemin. Itu gini caranya. Sekarang kamu pura-pura nangis banget. Ya, ternyata nangis pun nggak dikasih. Akhirnya pulang. Mah, saya nangis juga nggak dikasih. Akhirnya udah deh, pakai palu saya sendiri aja. <laughs> pakai punya sendiri. Itu. <laughs> Itu <laughs> subhanallah, pelit. Palunya sendiri nggak dipakai. Mau dipakai apa? Mau ditelan. Ya, pinjam sama tetangganya. Nah ini pelit itu tuh sampai dia itu nodoh. Yadullahi maglulatun. Tangan Allah itu terbelenggu. Subhanallah Pak. Sudah lem, lempar muka, sembunyi tangan. Ya, lewat tembok. Temboknya udah bundas. Mukanya orang bengep. Dia sembunyi tangan. Dia yang bakhil, Allah yang dituduhnya bakhil. Na'udzubillah, kejahatan mereka. Ya. Tapi hadirin sekalian, pernah ini kisah terakhir nanti anak buka tanya jawab 5 menit 10 menit habis itu kita pulang bareng-bareng. Ya. Pernah Koldermair, Koldermair adalah salah satu uh, perdana menteri Israel pertama, perempuan Polda Mayor. Dia pidato di depan pasukan. Ketika itu dia motivasi kita pasti menang, kita pasti merebut Palestina, kita bisa menguasai Palestina. Tapi kita harus takut terhadap satu hadis yang disampaikan oleh nabinya orang-orang Islam. Akan tidaklah tegak hari kiamat sampai orang muslim membunuh Yahudi Sampai bebatuan pepohonan mengatakan, Wahai Muslim, wahai Abdullah, inilah Yahudi, bunuhlah kecuali Korkot. Karena itu pohonnya Yahudi. Makanya di beberapa wilayah sudah mulai ditanam tuh pohon. Akhirnya ada salah satu audien yang mengatakan, Wahai Tuan, wahai Perdana Menteri, bagaimana Anda bisa percaya sama hadisnya orang Islam, sementara Anda adalah orang Yahudi? Kapan itu terjadi? Kata beliau, kalau nanti jumlah jamaahnya subuh umat Islam sudah sama dengan Jumatnya. Subhanallah. Benar. Kalau jumlah jamaahnya subuh muslim sama Jumat sama, itulah tanda umat Islam sudah lurus, umat Islam akan menjadi ancaman buat kita. Tapi kalau sekarang hadirin sekalian, Masya Allah, Jumahnya meludak. Sementara subuhnya subhanallah lagi di masjid Istiqlal Pak. Itu dari pintu belakang gak kelihatan jamaahnya. Pak keker. Wono orang mas. Gitu. Wah ada mas, lumayan. Yes. Ya, Akhirnya pak ikut jamaah? Khawatir gak ada. Karena gak. Eh, separuh jamaah. Kadang-kadang tinggal cuman seperempat. Lihat aja masjid-masjid agung. Yang agung apa? Bangunannya. Jamaahnya mah ageng. <laughs> itu kan gitu. Berarti kecil. Itu. Itu fakta. Bagaimana kita bisa mengalahkan Yahudi tidak akan mungkin pak masjid sepi sementara lihat konser dangdut dan konser-konser yang lainnya selalu membludak. Enggak mungkin. Kalau umat Islam perempuan sekarang masih sukanya telanjang, tidak menutup aurat, tidak suka pakai jilbab, memenangkan melawan Yahudi. Tidak mungkin umat Islam kalau sekarang berekonomi masih gemar riba dan apa namanya kontrak-kontrak dengan perkara-perkara yang haram. Tidak mungkin kita bisa memenangkan dengan Yahudi kalau sistem pendidikan kita adalah sekuler, anti agama, tidak mendidik anak di atas moral dan akidah yang lurus. Tidak mungkin, Pak, kita akan bisa memenangkan melawan Yahudi. Kalau sekarang umat Islam centang berenang, umat Islam tembur sendiri, bahkan lebih jahat, lebih keras, mereka terhadap kita daripada kepada Yahudi. Coba, lakum dinukum waliyadin. Dikasihkan kepada siapa? Kepada orang non-muslim? Kepada Yahudi Nasrani yang mengat, Allah katakan walan tardha angkal yahudu walan nasara hatta tatabi millatahum tidak. Kalau sama kita lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau sama Yahudi Nasrani, watawasobil haki, haqqi, watawasau sabr. Antum betapa akornya mereka. Betapa akrabnya. Bahkan di beberapa gambar-gambar di WA itu antum lihat. Bisa melakukan peresmian pondok bareng. Bisa melakukan apa namanya peresmian gedung bareng. Bahkan bisa perayaan. Bisa idul fitri, idul adha bersama. Buka puasa bersama sama mereka bisa pak. Maaf. Halal bihalal sama mereka bisa. Tapi subhanallah. Maaf gedungnya, masjidnya kita pakai untuk tablik. Boleh? Tidak boleh. Subhanallah, Tidak akan mungkin menang. Dan kita agak sabar sedikit demi untuk masa yang akan panjang dan innan yang walayan wala yansurannallahu mayan suruh, Allah pasti memenangkan membela orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, tafadhol silahkan. Eh, kita ambil kesepakatan begini aja. Mau terus atau pulang? Udah, kalau begitu pulang bareng. Ya, bubar-bubar bareng, tahan di sini. Yang pulang duluan awas, gue sumpahin. <laughs> ya. Silakan, Pak. Ya. Silakan. Ada yang tanya langsung aja. Satu. Silakan. Langsung aja uh, untuk penutup acara, silakan. Gak ada? Uh, atau langsung ditutup kalau gitu. Okay. Masya Allah berarti anteng menunjukkan paham atau nggak paham sama sekali. Tapi kita akhiri hadirin sekalian, alhamdulillah cerita tentang sejarah permanusiaan dari Nabi Adam sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW, tapi kita tadi belum detail untuk membahas Ismail alaihissalam yang akhirnya menurunkan Nabi Muhammad yang dakwahnya itu ada waktu tersendiri. Sirah Nabi kita pelajari dari Fatrah Mekah Madinah. Akhirnya kita mendapatkan satu kesimpulan. Pertama, jangan melupakan sejarah. Antum harus baca sejarah. Demi Allah Pak, sejarah adalah penghubung masa lama, masa lalu dengan yang sekarang untuk membentuk peradaban masa yang akan datang. Sejarah adalah pendidik paling jujur dan objektif. Makanya katanya Imam Ibnu Khaldun, belajar sejarah di, sejarah adalah ilmu yang paling bagus, madhab yang paling bergensi, dan satu pelajaran yang paling layak untuk kita dahulukan. Karena dengan sejarah itu kita mengenal perilaku raja, tata cara pemerintahan dan politik untuk kita tiru. Dan para nabi sirohnya untuk kita jadikan panutan dan perjalanan umat maju mundurnya untuk kita jadikan sebagai tolak ukur. Maju itu pasti ada sebabnya. Mundur juga pasti ada sebabnya. Nggak mungkin nggak ada sebabnya. Dengan demikian kejatuh ke, ke apa namanya kejayaan suatu negara seperti Demak ada sebabnya.